تفضل أستاذ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعده قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الحجة أيضا في أنه الله سبحانه وتعالى على الأرس فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين إذا كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون الله ربهم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا قال الإمام قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah <clears throat> ketika menukil perkataan Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid al-Qayrawani dari mazhab Malik dipanggil dengan nama Malikus Saghir, Malikus Saghir. Wa min al-hujjati aidan dan di antara bentuk hujjah, dalil argumen fi annahu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al 'arsy di atas 'arsy-Nya fauqa samawati sab' di atas langit yang tujuh Andal muwahhidina ajmain sesungguhnya seluruh ahlu tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dari golongan orang-orang beriman idza karabahum amrun jika mereka dalam keadaan genting dalam keadaan terjepit rafa'u wujuhahum ila sama mereka mengangkat menengadahkan kepala mereka ke langit Allah rabbahum mereka memohon bantuan beristighatha kepada Tuhan mereka ini namanya dalilul fitrah fitrah manusia meyakini Tuhannya yang menciptakannya yang menciptakan alam semesta di atas seluruh makhluknya itu dalil fitrah Ya, makanya ketika mereka dalam kondisi terjepit, mereka mengadahkan tangan mereka ke langit. Mereka mendongakkan kepala mereka ke langit. Kepala yang mereka angkatkan ke langit menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah yang akan menolong mereka itu ada di atas. Di atas seluruh makhluknya, di atas aras. Dalilnya fitrah, wajah yang diangkatkan ke langit, doa yang dipanjatkan ke langit, ini dalil fitrah Allah di atas seluruh makhluknya. Bukan di mana-mana. Bukan tak ada. Sebagian Jahmiyah mengatakan di mana-mana Allah Jalla wa'ala. Lebih buruk daripada ungkapan kaum Nasara. Yang mengatakan dalam diri Isa ada Allah. Mereka mengatakan dalam seluruh alam raya ini ada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah di mana-mana. Naam. Ahsanallahu ilaikum. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمة التي أراد مولاها أن يؤتقها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فاكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها برأي رأسها إلى السماء ودل على ما قدمنا ما قدمنا أنه على الأرس wal arsu faqas samawati sab'a. Dan juga dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak yang ingin dimerdekakan oleh tuannya. Dan dalam Islam budak itu yang menjadi budak kaum mukminin terambil daripada harta rampasan perang. Ini bagi-bagikan ketika orang-orang kafir marah, eh, ketika orang-orang kafir kalah. Dalam peperangan mereka kalah, harta benda mereka menjadi milik kaum mukminin anak istri mereka semuanya menjadi milik kaum mukminin menjadi budak hamba saya ya yang tujuannya agar mereka dikenalkan dengan Allah dengan agamanya dengan rasulnya alangkah mulianya perbudakan dalam Islam Islam membuka hanya satu pintu saja dari situlah bisa perbudakan ada dari pintu jihad jihad fisabilillah ini berlaku kepada kaum mukminin yang ingin mendakwakan agama mereka tapi terhalang ya <clears throat> oleh kekuasaan tertentu penguasa-penguasa yang zalim yang melarang manusia memeluk agama fitrah ini seperti Romawi ya, seperti Persia karena mereka menjadi penghalang mereka pun diperangi ya sekiranya kerajaan-kerajaan ini tidak menghalangi dakwah Islam bahkan mereka memeluk Islam Tak akan diganggu kerajaannya karena Islam bukan haus kekuasaan. Siapa raja manapun yang mengikuti Islam tak diambil daripadanya kerajaannya. Ya. Jadi pintu perbudakan hanya satu yaitu jihad fisabilillah. Karena mereka tak tahu untuk apa diciptakan. Orang-orang kafir tak tahu untuk apa mereka hidup, untuk apa mereka diciptakan. Menyembah tuhan-tuhan yang bukan Tuhan. Ketika mereka kalah dalam peperangan, mereka menjadi tawanan perang, kemudian dibagi-bagikan menjadi harta rampasan perang. Jadilah mereka budak-budak dalam Islam. Ya, mereka ini boleh dimerdekakan manakala mereka telah beriman. Ya, dengan interaksinya mereka dengan kaum muslimin, dengan tuan-tuan mereka, dari sanalah mereka memeluk cahaya Islam. Karena itulah budak-budak tersebut akhirnya memeluk Islam. Ketika budak-budak ini memeluk Islam, Islam menganjurkan agar budak-budak ini dimerdekakan bermacam-macam pintu agar bebas dan merdeka budak-budak tersebut. Ada yang sifatnya kewajiban sebagai bentuk kafarat. Orang-orang yang melanggar agama Islam, misalnya dia berbuka puasa dengan berjima di siang hari Ramadan dengan istrinya, ketika itu di antara kafaratnya wajib memerdekakan seorang budak. Ya, seorang yang menzihar istrinya mengatakan engkau haram kucampuri sebagaimana haram bagiku ibuku, kalau ingin mencampuri istrinya wajib memerdekakan budak. Ada perkara-perkara sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Diperintahkan diajukan untuk memerdekakan budak kata Allah faid raqabah. Fakku Ketika Allah mengatakan tentang jalan yang mendaki, ma'adroka akaba. Tahu tahukah engkau apa jalan mendaki yang sulit? Tak semua orang bisa melakukannya. Fak. Faku raqabah. Memerdekakan budak. Ya, pintunya banyak. Dan dianggap seseorang yang memerdekakan budaknya, maka seluruh anggota tubuh yang memerdekakan dari perbudakan tersebut akan menjadi perisai baginya di hari kiamat. Ya, dengan itu Allah akan memerdekakan pula dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kepala budak tersebut dengan kepalanya, Subhanallah. Tangan budak dengan tangannya, kaki budak dengan kakinya, semuanya Allah akan menegakkan hari kiamat. Ini syubhat yang selalu dilontarkan oleh kaum kufar, orientalis dan jenisnya untuk menunjukkan kejelekan Islam. Islam menghalalkan perbudakan. Tapi lihatlah dalam Islam perbudakan pintunya satu. Memberikan budak pintunya banyak. Bahkan sejarah menunjukkan kaum kafirinlah yang memperbudak manusia Ya, berapa banyak orang-orang Indian mati sia-sia di negeri mereka sendiri. Sebagian dijadikan budak, berapa banyak orang-orang negro dibawa ke negeri-negeri mereka kaum kafirin dijadikan budak-budak. Subhanallah. Bahkan sampai saat ini kaum kafirin menjadikan negeri-negeri kaum muslimin menjadi negeri-negeri boneka, menjadi budak-budak bagi mereka. Islam tidak. Ya, jadi kembali kepada hadis ini. Saya menjawab tadi supaya nanti kita paham subat orang-orang itu Islam menghalalkan perbudakan. Ini jawabannya. Bahkan kalau kita lihat kebanyakan para ulama-ulama dari golongan tabi'in itu budak, Ikrimah asalnya budak, Mujahid asalnya budak, Hatta asalnya budak. Tahu, bin Kaisan asalnya budak. Subhanallah. Rata-rata mereka kakeknya budak yang dimerdekakan, jadilah cucunya, jadilah anaknya ulama. Ketika mereka jadi ulama, tak pandang buru. Mereka Allah akan naikkan, raja mereka Allah akan tinggikan setinggi-tingginya, mengalahkan orang-orang yang tidak memiliki keilmuan sebagaimana mereka meski dari golongan Quraisy sekalipun. Allah. Suatu ketika, suatu ketika Al Khalifah An-Rashid menanya kepada salah seorang ulama, ya, tentang siapa yang dititipkan ulama tersebut di negeri-negeri Islam. Saya tak, tak kalau saya tak silap yang ditanyanya adalah Muhammad Syabun az Siapa yang kau titipkan di daerah Khorasan, daerah Mesir, daerah Kufah, da semua disebutkan. Maka dia menyebutkan si fulan, ini Arab, bangsa Arab atau budak? Ini maulanya budak, maulanya kaum muslimin. Negeri ini budak. Dari semua negeri Islam semuanya ulamanya budak hanya satu saja yang bangsa Arab. Subhanallah. Ya, mengapa mereka bisa naik kata sang raja? Ilmu mengangkat mereka. Subhanallah. Inilah Islam. Agama yang mulia. Agama yang menghilangkan segala macam sekat-sekat. Tak ada dalam Islam kasta-kasta. Semua kita bersaudara. Allah Akbar. Kau lihat bagaimana negara-negara sekarang negeri-negeri kafirin sana, mereka kesulitan untuk memberantas yang namanya rasis, berat, sulit. Setiap saat terjadi yang namanya rasis. Ya, subhanallah. Tapi lihat bagaimana Islam. Tak ada rasis. Lihat bagaimana kita berinteraksi dengan kaum muslimin, tak ada batas. Apapun bangsamu, apapun sukumu, <laughs> apapun warna kulitmu, engkau muslim, anta akhi engkau saudaraku. Mohon maaf agak panjang menjabar ke sana. Kembali kepada hadis ini. Maka maksud saya Seseorang itu ingin menikahkan budaknya harus disyaratkan budaknya itu seorang budak yang telah beriman. Kalau dimenikahkan dan dia belum beriman, dia akan kembali kepada negeri kafir, akan kembali menyerang kaum mukminin. Paham? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang laki-laki dia eh, karena budaknya sembrono, dia tempeleng budaknya, Kemudian dia menyesal, dia mengadu kepada Nabi SAW. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kafarnya? Kata Rasulullah, Kafarnya merdekakan dia. Tapi sebelum kemerdekakan dia bawa kemari. Aku mau tahu dia mukmin atau tidak, beriman atau tidak. Datanglah budak ini menemui Nabi SAW di bawah tuannya. Dan Nabi mengujinya. Kata Nabi, Aynallahu, di mana Allah? Ini pertanyaan, pertanyaan Nabi loh. Alangkah bencinya pertanyaan ini jika kita ungkapkan. Siapa yang benci kepada kita? Ahlul kalam, jamiah, Mu'attilah, Musyabbihah. Jangan kau tanyakan di mana Allah, padahal Nabi bertanya. Ya. Mereka paling anti dengan kata-kata aina Allah. Allah itu di mana? Benci mereka. Karena kata-kata aina itu kata mereka ini akan menunjukkan tempat Allah mustahil dalam satu tempat. Jangan kau tanyakan. Padahal yang bertanya di sini siapa? Rasulullah dan ini dalam Sahih Muslim. Sebagian orang-orang jahil dari mereka berusaha mencela hadis ini, mengatakan hadis ini bermasalah. Padahal terdapat dalam Sahih Muslim. Aynallah Allah? Allah di mana? Fa asyarat sama. Budak ini pun menunjuk ke langit. Di mana Allah? Tunjuknya begini. Dia tak jawab, hanya dengan isyarat jarinya. Aina Allah? Berarti di atas. Man ana? Saya siapa? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi, a'tiqha. Kalau begitu keadaannya bebaskan dia fa innaha mu'minah. Sungguh dia telah beriman. Nabi tidak mengingkari jawaban hamba saya ini Allah di atas. Sementara kau lihatlah orang yang masya Allah ahlul kalam, ahlul kalam, Paling nanti dengan pertanyaan ini. Nabi tak mengingkari budak ini mengatakan di atas dengan tangannya begini. Sementara mereka mengingkari. Kata mereka atas adalah merupakan arah. Arah adalah ciptaan makhluk Allah dalam satu tempat. Berarti Allah makhluk tak mungkin Allah bertempat. Itulah ungkapan mereka. Mereka ulang-ulangi itu aja lah. Padahal sebelum Allah ciptakan tempat Allah di mana? tempat makhluk. Ya, sebelum Allah ciptakan tempat Allah di mana? Subhanallah, nanti kita akan bahas. Fakta fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha bi raf'i ra'siha ila sama. Nabi cukupkan eh, ketika unta ini mengadahkan kepalanya ke langit dengan tangan dimisarkan ke langit. Wadalla ala ma qaddamnah ini menunjukkan apa yang telah lalu kami terangkan annahu alal arsh Allah di atas arsy wal arsyu fawqas samawati sab' arsy adalah makhluk yang di atas langit ketujuh Naam Ahsanallahu ilaikum wa dalilu qawlina aidha qawlu umayyah umayyah ibni abi salti fi wasil malaika wasajiduhum la yarfa'u dahra ra'sahu يعظم ربا فوقه ويمجده فسبحان من لا يقدر الخلق القدر من لا يقدر الخلق لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على العرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد تعن الوجوه تعن الوجوه وتسجد dalilu qawlina aydan kata Ibn Abi Zaid dalil kami lagi Qawlu Umayyah Ibn Abi Salt perkataan seorang penyair Ibn Abi Salat fi wasfil malaikah ketika menyipati tentang malaikat kata dia wasajiduhum la yarfa'ud dahra sahu. yang sujud di antara malaikat sepanjang masa tak pernah mengangkat kepalanya sujud terus yu'azzimu rabban fawqahu yumajjiduhu dia sedang mengagungkan Tuhan yang di atasnya, sedang memuliakan Tuhan yang di atasnya. subhana man la yaqdurul khalqa qadrahu. Maksudnya Allah yang tak ada satupun makhluk yang dapat ya mengukur betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa man fawqa wa man huwa al arsy fardun muhadun dan dialah Tuhan yang di atas aras, Tuhan yang esa yang disembah dan diesakan oleh hambanya. Malikun ala arsi sama'i muhaiminu. Dialah pemilik. Dialah raja yang di atas arasnya senantiasa mengawasi makhluknya li izzatihi ta'anul wujuh wa tasjudu karena kemuliaanlah kemuliaannya lah sujud wajah-wajah e, merunduk wajah-wajah dan sujud wajah-wajah kepada Allah Subhanahu wa taala ini pernyataan penyair ya yang Allah alam boleh jadi ini penyair jahiliyah karena kebiasaan orang Arab mereka terkadang menggunakan untuk mengkuatkan bahasa ungkapan-ungkapan orang terdahulu. Ya. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Naam. Wa qawlu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarha. Fadal ala anna Musa alaihi salatu wasalam kana yaqul inna ilahi fis sama' wa fir'aunu yadhunnuhu kadhibah. Berkata Ibn Abi Zaid juga firman Allah yang berbunyi ketika terjadi antara Musa dan Firaun dialog. Musa mendakwai Firaun tentang Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi, Tuhannya di atas langit. Maka Firaun melecehkan Musa berkata kepada panglimanya Haman, "Wa qala Fir'aunu" berkatalah Firaun, "Ya Haman, Wahai Haman ibni li sarhan, buatkan untuk saya tiang ke langit. Ya, la'alli attali' ila ilahi Musa. Aku mau lihat mana Tuhan Musa katanya di langit. Wa inni la'adhunhu kadhiba, aku yakin dia berdusta. Fir'aun mendustakan Musa yang mengatakan Tuhannya di langit sehingga dengan melecehkannya berkata kepada Haman, "Buatkan saya wahai Haman tiang ke langit, saya mau lihat mana Tuhannya Musa." Aku yakin Musa berdusta. Maka kita katakan nenek moyangnya Jahmiyah yang menafikan Allah di atas adalah Firaun. Ini sanad mereka. Yang menolak Allah di atas aras, di atas seluruh makhluknya adalah Firaun. Maka kaum Jahmiyah, Ahlul Kalam, Jahmiyah dan semacamnya, mereka hakikatnya mengikuti jejak siapa? Firaun. Ya. Kata beliau, fadalla ala anna Musa alaihi salatu wassalam kana yaqulu inna ilahi fis sama. Ini menunjukkan Musa mengatakan kepada Firaun, Tuhannya di langit, di atas langit. Wa fir'aunu yadhunnu kadhiba. Firaun menganggapnya berdusta. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Fa in ihtajja ahadun alaina ma qaddamnahu wa qala law kana kadhalik la ashbaha al makhluqat لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق فشيء لا يلزم ولا معنى له أسبك Kemudian Al-Imam Ibn Abi Zaid menyebutkan subhat-subhat mereka dan membantahnya. Mohon maaf lahir batin, <laughs> siap-siaplah kita mendengarkan subhat dan bantahan yang terkadang berat bagi kita untuk mencernanya. Fa in ihtajja ahadun alaina fima qaddamnahu jika mereka atau salah seorang dari mereka menghujat kita terhadap dalil-dalil yang tersebutkan sebelumnya Allah di atas dengan macam-macam dalil. Wa qala sekiranya mereka berkata, "Lau kana kadzalik," andai kata Allah di atas seperti itu, bersemen seharusnya la asbaha al makhlukat berarti Allah seperti makhluk. Inilah hujah mereka, anna ma bihi al amkinatu wahtawathu fa huwa makhluq. Karena yang dilingkupi oleh tempat ya maka itu menunjukkan dia makhluk dilingkupi oleh tempat diliputi oleh tempat menunjukkan makhluk kalau Allah di atas berarti Allah diliputi tempat tempat mana tempat atas berarti Allah makhluk kata beliau fasyai'un la yalzam wala ma'nan lahu ini tidak harus seperti itu kalau makhluk ya, yang namanya makhluk tak mungkin makhluk tanpa tempat, pasti ada tempat. Benar. Yang dilingkupi tempat itu ciri-ciri makhluk, tapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak dilingkupi tempat. Bukanlah ketika kita mengatakan Allah di atas aras bersemayam, Allah itu diliputi oleh tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Tak ada kita mengatakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan tempat, Allah di mana? Subhanallah. Kemudian yang namanya makhluk itu paling terakhir yang paling dekat dengan Allah adalah aras. Di atas aras tak ada makhluk. Di mana mau dikatakan tempat? Tak ada lagi makhluk di atas aras. Aras itulah terakhir makhluk. Di atasnya Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi putih tempat. Tempat itu ciptaan Allah. Di atas aras tak ada ciptaan Allah. Yang ada hanyalah الله سبحانه وتعالى لأن نعم كمل لأنه تعالى ليس كمثل شيء من خلقه ولا ولا ف <clears throat> ولا يقاس بشيء من بريته ولا يدرك ولا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس حسبك لأنه تعالى ليس كمثل شيء من خلقه karena Allah itu tak akan pernah mirip dengan apapun dari makhluknya Walau kau sebisa syai'in min bariyati, tak dapat dikiaskan dengan manusia. Walau teraku bi tak dapat Allah swt diketahui dengan logika. Ya, dengan dikias-kiaskan, ini seperti ini, ini seperti ini, enggak bisa. Karena Allah bukan seperti itu. Ya. Walau yuqasu bin nas, tak dapat Allah dikiaskan dengan manusia. Naam. Kana qabla al-amkinah Wa yakunu ba'daha. Nah, kata beliau kana qabla al amkina Dia sudah ada sebelum ada segala macam tempat yang diciptakan. Wa yakunu ba'daha dan dia tetap ada setelah dia menciptakan tempat. Subhanallah. Allah ciptakan kapan langit dan bumi? Diciptakan Allah langit bumi setelah Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit bumi setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan arasy. Subhanallah. Naam. La ilaha illa huwa khaliqun kulli syai' khaliqu khaliqu kulla kulli syai'in la syarika lah. Naam, dialah Tuhan Allah yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, tiada sekutu baginya. Naam. Waqad waqad <clears throat> ittafaqal muslimuna wa kullu dhi lubbin annahu la yaqilu kainun illa fi makanima. La yuqalu kainun. La yuqalu kainun kainun illa fi makanima. Nah, kata beliau telah sepakat kaum muslimun dan setiap orang yang punya akal sehat bahwasanya la yuqalu kainun tidak masuk akal ada satu makhluk illa fi makanima kecuali dia ada dalam satu tempat. Apapun juga. Ya, nah. Wa ma laysa fi makanin fa huwa adam. Dan sepakat kaum muslimun dan orang berakal yang tidak disipati dengan tempat maka dia itu tidak ada bagi makhluk. Naam. uqul wa thubita bid dalail wa thabata bid dalail annahu kana fil azali la fi makanin. nah, waqad sahha fil uqul. logika sehat telah menerima terbukti dengan dalil-dalil yang kokoh bahwasanya Allah kana fil azal la makan Allah itu sudah ada dalam alam azal yang belum ada ketika itu dia ciptakan apapun juga belum ada tempat belum ada Allah ciptakan apapun juga. Nanti akan dibahas dalam hadis. Kita meyakini bahwasanya Allah itu telah ada sebelum ada yang namanya tempat. Di mana Allah fil azal dalam keazaliannya subhanallah. Apa itu azal? Sesuatu yang tak bermula. Azal dan tak berakhir. Subhanallah. Seluruh makhluk itu ada mulanya. Karena itulah makhluk bukan azal. Bukan azaliyun Allah azal. Tak bermula. Ya, tak berakhir. Naam. Dan Allah disepakati bukan tak ada. Ketika Allah dalam azal, dalam azal ketika Allah belum menciptakan yang namanya tempat, Allah itu bukan tak ada, dia sudah ada sebelum tempat itu dia ciptakan. Itu menunjukkan Allah itu tak butuh dengan tempat. Mustahil dia butuh kepada makhluknya kepada tempat. Itu sifat makhluk. nam. Bagaimana mungkin dikiaskan Allah dengan makhluknya? Makhluk itu pasti dalam satu tempat. Kalau bukan dalam satu tempat berarti dia tidak ada. Itu makhluk. Sebutkan apapun makhluk pasti dalam satu tempat. Pasti ada yang melingkupinya. Udara Ustaz, iya udara ini ada tempatnya nih di alam raya ini di bumi ini ada udara. Di bumi tempatnya dilingkupi oleh atmosfer, dilingkupi oleh dan seterusnya. Ya, segala makhluk itu pasti dalam tempat, terikat dengan tempat, ruang, waktu, zaman. Ya, dan Allah nggak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Itulah yang parahnya orang mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah turun sepertiga sepertiga malam terakhir ke langit dunia, Berarti Allah Subhanahu wa taala tak naik-naik karena malam itu berbeda-beda. Sini malam, sini siang, sini siang, sini malam. Ini dia mengkiaskan Allah dengan makhluk. Bagi makhluk memang ada siang malam, Allah tak ada siang malam. Subhanallah. Bagi makhluk ada tinggi rendah, bagi Allah tak ada itu semua. Ya. Bagi makhluk ada namanya timur, barat, utara, selatan. Allah tak ada itu semua sifat makhluk. Ya. Naam au yajri bainahu wa bainahum tamtsilun au tashbih. Bagaimana dapat dikiaskan antara Allah dan disamakan Allah dengan makhluknya? Naam. Ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira, maha tinggi Allah daripada apa yang dikatakan orang-orang zalim. Kalau mereka mengatakan Allah di atas arsy berarti Allah bertempat, siapa yang mengatakan Allah sebentar bertempat di putih tempat Tidak ada. Sebelum tempat ada Allah itu di mana? Subhanallah. Ya, kita tak pernah mengatakan Allah itu harus bermakna Allah diliputi harus tak pernah kita katakan. Tak pernah kita katakan berarti Allah butuh kepada aras tak pernah kita katakan. Mereka yang mengatakan. Kata mereka kalau aras hancur Allah kemana? <laughs> Subhanallah. Sebelum aras Allah sebenarnya telah ada. Dan sifat bersemayam yang kita bahas kemarin itu sifat fi'il atau sifat zat? Sifat fi'il yang berkaitan dengan kehendaknya. Kapan dia mau dia bersemayam. Ketika dia tak bersemayam di mana dia? Jangan kau tanya. Allah. Di hari kiamat saya dibawa oleh delapan malaikat wa yahmilu arsy rabbik yauma idin fawqahum thamaniyah. Pada hari itu aras Tuhanmu dibawa oleh delapan malaikat. Subhanallah. Naam. أحسن الله إليكم فإن قال قائل إذا وصفنا ربنا تعالى بأنه كان في الأزل لا في مكان ثم خلق الأماكن فصار في مكان وفي ذلك إقرار منا فيه بتغيير بالتغير بالتغير والانتقال إذ جال عن عن عن صفاته في الأزل وصار في مكان دون مكان. Yeah. Ini lagi syubhat. Nah Allah, syubhat yang kita belajari. Fa in qala qailun, jika ada seorang berkata, "Idza wasafna Rabbana Ta'ala bi annahu kana fil ajal baiklah." Kita terima kata mereka, Tuhan Allah itu dahulu dalam azal. Ya, lafi makan, tidak ada di putih tempat. Tsumma khalaqal amakin. Setelah itu Allah pun menciptakan tempat fasara fi makan kemudian Allah pun berada dalam suatu tempat. Kata mereka, oke okay, kita terima Allah dahulu kala tak ada tempat. Kemudian dia ciptakan tempat dan dia bersama di atas, tempat atas. Karena kita mengatakan di atas langit. Ang, atas adalah merupakan tempat, kata mereka. Atas bawah itu jihad, arah. Ya, berarti kita katakan Allah dahulu sebelum dia ciptakan tempat, dia memang tak ada tempatnya. Setelah diciptakan tempat, kalian mengatakan dia di atas arah seperti kalian mengatakan dia berubah daripada tak ada tempat kepada sesuatu yang bertempat. Wa fi dzalika iqrarun minna fihi bitaghayyur wal intiqal. Ini konsekuensinya kita meyakini Allah itu berubah. Ya, berubah dan Allah SWT berpindah dari satu dari alam azal kepada satu tempat. Berarti dia berubah, berarti dia pindah. Itu pula lah mereka menolak semua ayat tentang wajah buka wal malaku safan safan. Dan datanglah Tuhanmu di hari kiamat dan malaikat bersab sab kata mereka, mustahil Allah datang. Kalau Allah datang berarti taghayyur, ini Allah berubah, intiqal Allah pindah-pindah. Berarti satu tempat ke tempat lain karena itulah Allah enggak pernah datang hari kiamat. Mereka tolak Quran Karim. Padahal yang <laughs> mengatakan Allah dan bukan satu ayat, banyak ayat. Di hari kiamat dia akan datang dengan malaikat, malaikat menyidang. Subhanallah. Ya. Hal yang duruna illa Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qadiyal amru ila Allah turja'ul umur. Apalagi yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya hari kiamat ketika Allah datang. Fi dhulalin minal gham kata fi kata para ulama bermakna ala. Ketika Allah datang di atas seluruh makhluk di atas awan fi dhulalin minal ghamam. Awan yang begitu dahsyat begitu pekat dan datang bersama Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat. Allah di atas makhluknya tetap. Ya. Menuju akan Allah akan datang, tapi datangnya Allah bukan seperti datang kita. Pindah tempat, dari rumah, pindah ke Sabirun Najah, dari Sabirun Najah, pindah ke rumah. Itu makhluk. Allah tak butuh itu semua. Allah tak sama dengan kita, maka bagaimana akan samakan? Ya, idzala an sifatih fil azal kata mereka, berarti telah hilanglah sifat Allah yang pertama kali dia dalam azal tak butuh tempat Puasa fi makan duna makan berarti ketika dia menciptakan tempat, akhirnya dia pun menempati tempat. Satu tempat, ya. Kata mereka, inilah syubhatnya, inilah dia. Kalau kata kataku katakan baik, kami terima. Sebelum Allah menciptakan tempat itu dia tak ada tempat. Setelah diciptakan dia menempati satu tempat. Karena kan mengatakan ya di atas, atas telah merupakan arah. <laughs> Ini syubhat mereka, paham enggak? Pusing kan? Lumayan, lumayan rumit ya. Inilah baca sedikit jawabannya. Fadhal iqra. Ila lahu wa kadzalika za'amta anta annahu kana la fi makanin thumma sara fi kulli makanin. Kata beliau, kami balikkan sebagaimana yang kau katakan. Annahu kana la fi makan. Kalian mengatakan Allah itu ketika alam azal tak memiliki tempat. Kemudian kata kalian, ya sekarang di semua tempat summa sara fi kulli makan. Apa bedanya dengan kalian? Kalian mengatakan memang Allah itu Subhanahu wa taala pada alam ada tempat. Setelah itu kata kalian Allah bukan di atas tapi Allah di di mana-mana. Subhanallah. Bahkan sekarang yang paling teruk, yang paling parah sekarang sedang berkembang di media sosial. Allah ada tempat-tempat itu disebarkan di mana-mana. Ya subhanallah, untuk menunjukkan Allah ada, mengapa pakai logika? Pakai ayat. Allah ada tanpa tempat disebarkan. Subhanallah. Bahkan ada di satu masjid besar yang dikunjungi oleh banyak kaum muslimin. Masjid itu adalah merupakan masjid kuno. Di sana tinggi-tinggi Allah ada tanpa tempat. <laughs> Akbar. Ya. Itu apa mengatakan demikian? Kita tak pernah mengatakan Allah SWT putih tempat, nggak pernah, nggak masuk akal kita. Siapa yang mengatakan Allah di putih tempat? Tidak. Kita hanya mengatakan apa yang Allah katakan dia di atas arasnya bersemayam. Tidak ada makhluk di atas aras bagaimana kau katakan di putih tempat? Tempat itu makhluk, makhluk itu semuanya di bawah apa? Di bawah aras. Pahamkah kira-kira? Subhanallah. ya. Kata beliau, "Tsumma sara fi kulli makan." Ya. Fanaqlu sifatihi min al-kauni la fi makan ila sifatin hiya al-kaunu fi kulli makan. Kalau begitu sama saja ungkapan ungkap katakan Tuhan dahulu dalam alam azal tidak ada Tidaklah diliputi tempat, kemudian dia sekarang malah di semua tempat, fi kulli makan. Faqad taghayyara indaka ma'budun wa intaqala min la makan ila kulli makan. Kalau begitu Tuhanmu pun berubah. Tuhanmu dahulu tak punya tempat, sekarang semua tempat-tempatnya dia. Lebih parah lagi. Berarti di dalam berhala itu ada Tuhan. naudzubillah min dzalik. Dalam tempat-tempat kotor ada Tuhan. naudzubillah ini lebih teruk. Tafsiranmu yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Pahamkah antum? Naam. Tafadhal. Sabar ya. Bain qal. Sabar 5 menit lagi. Jangan sampai pecah kepala antum. Kalau enggak ada alukalam kita enggak repot loh. Ini gara-gara mereka ini. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Fa in qala innahu kana fil azali fi kulli makanin kama huwa an. Faqad awjaba al amakina wal asya'a ma'ahu fi azaliyatihi wa hada fasid. Fa in qala Fahal yajuzu indaka an yantaqila min min la makana la makana fil azali. Cukup cukup. Pecah nanti kepala orang ini. Nanti kita ulang lagi minggu depan insyaallah taala. Subuhat-subuhat dan bantahannya. Ya, ringkasnya mereka itu mengatakan Allah tak bertempat. ya, kemudian mereka mengatakan di mana Allah? Allah itu di mana-mana. Subhanallah berarti <laughs> Allah Subhanahu wa taala juga di mana-mana, mana-mana itu tempat. Berarti juga Allah diliputi tempat. Konsekuensinya lebih parah. Kalau kita mengatakan Allah di atas aras bersemayam itu ungkapan Allah bukan kita yang ngarang-ngarang Ar-Rahman wa lalasistawa. Berarti engkau mengatakan Allah diliputi tempat. Kapan kami bilang? Kau yang bilang demikian. <laughs> Allah itu tak butuh tempat. Sebelum tempat ada, dia sudah ada. Allah musta'an. Ya, banyak syubhat-syubhat mereka di antaranya wa sama ilahun wa arti ilahun. Dia adalah Tuhan yang di langit, dia ada Tuhan di bumi. Iya, Tuhan di bumi siapa? Allah. Yang disembah makhluk kamu di bumi siapa? Allah. Tuhan di langit siapa? Allah juga. Ini bukan menunjukkan Allah di langit, Allah sementara di bumi, tidak. Dia adalah Tuhan yang disembah di langit, dia pula Tuhan yang disembah di bumi. Bukan maknanya dia Tuhan di langit, zatnya, kemudian dia Tuhan di bumi, zatnya di bumi. Tidak mungkin, mustahil. Allah itu maha besar. Allah tidak menempati makhluknya, makhluk tidak menempati Allah. Jelas. Kecilnya bumi ini digenggam Allah SWT kiamat bagaimana Allah SWT dalam bumi ini. Mustahil. Kalau kamu tahu agamanya orang Alkitab, lihatlah. Mereka menyebutkan dalam kitab mereka Tuhan Allah berkelahi dengan Yakub. Nah, itu jelas di piting Yakub minta ampun. Tuhan minta ampun. Tak aku lepaskan. Kau berkati Bani Israel. Ku berkati kalau begitu. Ah, baru dilepaskan. Ini Tuhan mereka. Jalla ula. Tuhan kehilangan Adam setelah Adam makan buah khuldi. Sembunyi Adam di dalam taman-taman surga. Adam, Adam, kau di mana Adam? Ini Tuhan mereka, tidak Tuhan kita. Subhanallah. Kau percaya baca kita mereka. Kan saya ngarang-ngarang. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.